Kala kau punya mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di sini tentu jadi Mama dan AA. Beraksi. Wah pada lemes benar. Beraksi. Iya. Yang semangat ya Bu. Mama dan A. Beraksi. Nah gitu dong. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Sehat? sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga di rumah juga pada sehat ya Bu ya. Suaminya juga sehat. Anak-anaknya sehat. Nah, Bu, nah seandainya nih Bu ya. seandainya uh, suami Ibu ini ada yang berlaku tidak adil. Bukan poligami bukan ya misalnya nggak adil sama uh, lebih mentingin kerjaan daripada uh, mentingin ibu atau lebih mentingin temannya daripada uh, ibu. Nah, ibu marah nggak kira-kira? Marah nggak bu? Iya, marah aja ragu-ragu banget ya. Iya, wajar ya Bu ya, namanya kita sebagai seorang istri kalau merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang suami. Tapi bagaimana seharusnya kita bersikap jika ada suami yang seperti itu, kita akan sama-sama ikuti tausiah Mama untuk tema kita pagi hari ini, suami yang tidak adil dengan istrinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Suami yang tidak berlaku adil kepada istrinya. Dalam keluarga ada suami, ada istri. Suami punya kewajiban buat istrinya merupakan hak istri. Istri punya kewajiban kepada suaminya merupakan hak daripada suami. Kalau masing-masing pihak, suami istri telah melaksanakan kewajiban mereka masing-masing, maka pasangan mereka telah mendapatkan hak masing-masing. Inilah yang adil dalam Islam. Yang tidak adil mana? Suami hanya meminta hak, tidak melaksanakan kewajiban, atau istri yang hanya meminta hak, tidak melaksanakan kewajiban. Itu tidak adil. Kewajiban dulu baru hak. Anda lihat dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan Iya karena budu. Apa artinya? Hanya kepada engkau kami menyembah. Hanya kepada engkau kami minta tolong. Nyembah dulu baru minta tolong. Kewajiban dulu laksanakan baru kita minta hak kita. Mana kewajiban suami? Hakul marati ala jauji. Ayut imaha idat am. Wayak suha idak tasa. Wayak dibulu wajha. Walayu kobbihu Walayah juru ila pil bait. Kewajiban para suami, mana suami? Ayah. Koyo. Bucil. Supri. Marwoto. Manyo. Teri, udah kawin belum? Belum. <laughs> belum dia. Neto, Agus lagi ngeceng. Wow. Agus dua, Amung, Ajis, Asror, nih kalian Abdel para suami. Satu, Dengerin ya. Hmm, dengerin tuh. Suami punya kewajiban memberikan pakaian buat istrinya sesuai yang dipakai suami. Dua, suami wajib memberikan makanan sesuai yang dimakan oleh suami. Tiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami tidak boleh mengejek istrinya, memanggil panggilan buruk. Yang kelima, suami tidak boleh menjauhi istrinya kecuali dalam rumah ini yang adil kasih tuh bini kalian makanan sesuai dengan yang kalian makan. Kasih tuh istri kalian pakaian sesuai yang dipakai oleh suami. Itu baru adil. Jangan suami beli baju 300 ribu, bininya cuma dikasih 20 ribu. Itu salah. Harus seimbang. Jangan sekali-kali suami memukul wajah istrinya. Kalau ada kesalahan, Walati tahofuna nusuzahunna faiduhunna. Allah berfirman dalam ayat ini, kalau istri berbuat nusus, berbuat salah, nasehatin dong. Pisah ranjang. Kalau tidak juga mempan, boleh dipukul sama suami, tapi bukan menyakiti, mendidik. Bahwa ayat yang dia lakukan, itu suami tidak suka. Tuh, itu kewajiban suami. Jangan sekali-kali suami memanggil istrinya dengan panggilan buruk. Kita, para istri, Walaupun gendut, eh gendut gue minta minum. Saya yakin gak suka digituin mama suami. Makanya Rasul mengajarkan ya khumeroh. Wah istriku yang pipinya kemerah-merahan. Panggilan yang menyenangkan pasangan anda itu yang diperbolehkan. Yang namanya suami tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Artinya kalau ada ketidakcocokan, berantem suami istri, jangan suami kabur dari rumah di luar banyak cewek penggoda. Jangan lagi berantem istri keluar rumah, hati-hati. Suami bilang, gua mau ngusir kagak, dupini pergi nyari serap Ibu mau diserapin Jangan, <laughs> Jangan kabur dari rumah. Ini kewajiban hak suami harus dipenuhi. Kewajiban istri hakku jauji alal mar'ati Allah tahjuro pirausahu wa anta burrokismahu wa antuti amrohu wa la tahruja illa bidnihi wa la tujale mayakrohu. Kewajiban istri buat suami, hak suami harus adil. Kalau anda pengen yang lima kewajiban suami laksanakan. Satu, istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Kalau suami ngajakin tidur ikutin. Rasul mengatakan walaupun Anda sedang masak, tinggalin dulu suami punya kebutuhan. Walaupun Anda sedang ada kendaraan di punggung unta, suami Anda minta kasih. Jangan kalau suami minta diumpetin. Salah. Jangan suami masuk ke kamar, Anda pura-pura nonton TV. Jangan Anda sudah di kamar, suami minta Anda ngadap tembok mulu. Salah. Harus berbuat adil. Jangan minta hak doang kewajiban laksanakan. Yang kedua, kewajiban istri hak suami biar berbuat adil. Jangan menyembunyikan hak suami dari tubuh Anda. Apa yang suami minta kasih hak dia. Yang ketiga, harus taat sama suami selama perintah suaminya itu sesuai aturan agama. Maksudnya apa? Kalau suami perintah Anda tidak taat itu tidak adil. Ada kewajiban istri taat sama suami. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau ada keluar rumah suami, Anda tidak izin. Sementara kalau suami kemana-mana Anda marah, artinya curang. Enak di lu, enak di gua. Itu tidak adil. Yang kelima, seorang istri tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai suami. Rumah punya kesucian. Rumah punya harga diri, rumah punya kemuliaan. Jangan sampai kesucian rumah tangga kita dinodai oleh orang lain. Jangan sampai kehormatan rumah tangga kita dihancurkan oleh orang. Kenapa? rumah tempat suami istri bercengkrama. Tempat kita bermesra dengan suami dengan anak-anak. Tidak semua orang yang datang berkunjung ke rumah kita niatnya baik, boleh jadi niatnya tidak baik, ingin menghancurkan rumah tangga kita. Ini adil. Tapi ternyata juga makna adil. Kalau seorang suami punya si dua, tiga, hmm. empat. Hmm. Tidak adil. Misalnya, yang adil itu pain hiptum Allah ta'dilu hidatan. Kalau suami tidak bisa berbuat adil, cukup isinya satu. Adil papan, pangan, waktu. Kasih sayang berat kata Allah. Makanya kalau jadi suami punya isi dua, tiga, empat. Papan sama rumah. Harga rumah nilainya sama. Minimal seimbang. Itu baru adil. Kalau yang satu yang baru dia nikahin rumahnya gede, mewah. Rumah yang duluan mah yang bini pertama mah butut. Ah. Bedengan doang. Aduh. Itu suami adil. Yang namanya seorang suami harus adil pangan. Yang disebut adil pangan sesuai kebutuhan. Kalau isi yang pertama anaknya kuliah 10 juta. Isi yang kedua anaknya baru SMA 8 juta. Isi yang ketiga anaknya baru SMP 7 eh cukup dah 6 juta. Istri yang nomor empat belum punya anak, cukup dua juta setengah. Wong belum punya anak. Kalau suami tadi ngasih bini yang pertama cuma lima juta, yang terakhir belum punya anak dikasih sepuluh juta, ini tidak adil. Adil itu sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anak Anda. Anak yang kuliah beda kebutuhannya dengan anak yang TK. Makanya itulah kewajiban suami yang harus berbuat adil. Makanya berat bagi suami yang isinya dua, tiga, atau empat. Makanya Allah berfirman, "Pain hiptum Allah tadi lupa bahidatan." Adil waktu. Kalau di rumah yang tua mah cuman sehari udah pada kisut kata Wah, kisut. Di rumah yang muda mah ya Allah apa yang nginep empat hari. Hayuh aja bermesra. Itu tidak adil. Hati-hati. Rasul bersabda, kalau ada seorang laki-laki isinya dua, tiga atau empat. Dia tidak berbuat adil kepada istri mereka. Nanti mati dia wilahir akan datang menghadap kepada Allah dengan pundaknya dengdek miring sebelah. Maukah kalian kalau meninggal dengdek? Dengdek nggak mau. He, miring tahu. Pertanyaan selanjutnya, siapakah di antara kalian yang bininya dua atau tiga ngacung? Eh, Jadi apapun yang terjadi, baik suami tidak eh, poligami, tetap wajib adil dengan istrinya. Apalagi yang berpoligami, tetap harus adil. Adil sesuai porsi masing-masing. Iya, baik itu dia. siapa Mama untuk tema kita pagi hari ini tentang suami yang tidak adil dengan istrinya. Sekarang kita break sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini Mama dan A. Baik. Sekarang udah kaya, si yang kedua mah cuma taunya kekayaannya. Kita wajib protes, menyadarkan suami yang berbuat salah. Jangan tinggal diam, saya mah sabar. Ngapain menderita batin, lama-lama bengek.